terkait dengan amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah ini apakah disyariatkan atau disunnahkan melakukan saum selama 9 hari ataukah hanya pada hari ke-9 saja ataukah melakukan saum-saum yang memang disyariatkan eh, dan dicontohkan misalnya dia punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Ya. Atau walaupun tidak memiliki kebiasaan puasa Senin Kemis, tetapi begitu masuk 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah, dia sengaja berpuasa hari Senin dan hari Kemis. Senin lagi, nah demikian. Atau puasa Daud. Nah. Ataukah boleh berpuasa sejak tanggal pertama dengan niatan berpuasa 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau kita mulai kemarin di negeri kita hari Jumat. Jumat berpuasa, Sabtu, Ahad, Senin terus hingga tanggal 9 Dzulhijjah. Jumhur ulama membolehkan hal ini. Jumhur ulama <coughs> membolehkan berpuasa sejak hari pertama bulan Dzulhijjah hingga hari ke-9. Nah, dinukil dari banyak sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Dari sahabat-sahabat Nabi dinukilkan tentang bolehnya amalan ini. Begitu juga dari aimmatut tabi'in. Mereka melakukan dan membolehkan hal ini. Dan a'immah sesudah mereka banyak sekali yang membolehkan di masa ini Syekh bin Utsaimin, bin Baz, Nam, Syekh Shalal Fauzan, Lajnatud Daimah membolehkan berpuasa sejak tanggal 1 Dzulhijjah bersambung hingga tanggal 9 Hijjah. Nah, ada riwayat hadis mauquf dari Aisyah radhiyallahu anha, tetapi jika sahih bisa dianggap sebagai atau dinilai sebagai hadis yang mau yang marfu. Qala mar qalat ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumul ashra qat. Aku belum pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa khusus pada 10 hari Dhul Hijjah sejak tanggal 1 hingga uh, akhir atau tanggal 9 Dhul Hijjah asar ini dilemahkan oleh sebagian ulama namun jika sahih ditakwil bahwa bisa saja Aisyah tidak tahu bahwa ternyata Rasulullah berpuasa bisa saja Aisyah tidak tahu karena Rasulullah SAW bisa saja pada waktu itu bu, e, saat berpuasa tanggal 1, 2 hingga 8 misalkan atau 9 ya. E, tidak pada giliran Aisyah radhiyallahu anha. Giliran istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa takwil lainnya wallahu alam bisawab jika hadis ini sahih. Jika hadis ini sahih walaupun dia mauquf secara sanad min qauli Aisyah radhiyallahu anha maka dia berhukum marfu ya, hukumnya marfu dan sekali lagi jika sahih maka itu dalil kuat untuk dikatakan atau bagi para ulama yang berpendapat tidak disunahkan atau tidak disyariatkan berpuasa 9 hari penuh tetapi dilakukan puasa yang memang disunnahkan walaupun di luar 10 hari pertama Dzulhijjah, puasa Daud, puasa Senin Kamis misalkan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, tapi ala kulli hal kita sudah tahu bahwa banyak dari kalangan sahabat membolehkan. A'immatut tabi'in juga banyak sekali yang membolehkan. Atba'ut tabi'in, a'immatul arba'ah dan dan yang lainnya maka e, sulit bagi kita menyelisihi mereka. Nah, walaupun tidak ada dalil yang tegas tentunya mereka as-salaf a'lam lebih tahu dan lebih berilmu dibandingkan kita. Maka kita mengikuti e, fatwa mereka akwal mereka barakallahu fikum yakni kesimpulannya boleh melakukan puasa pada 10 hari pertama yakni sejak 1 Dzulhijjah hingga Saum yomi Arafah 9 Dzulhijjah wallahu a'lam.